Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Naam Sulaiman Ibnu Al-Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Abu Bakarnya sendiri siapa namanya? Abdullah. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan saja. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Jadi ini kita ambil dikit-dikit. Eh, antum masih ada kesempatan, peluang untuk menghafalnya. Nah, barakallahu fikum jangan sampai terlewatkan peluang tersebut. Nah, pendek, singkat, simpel, mudah dihafal bagi yang dimudahkan. Kita lihat di sini wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Artinya beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh Rasulullah. Niscaya apa? Tanju wa tarbahu. Engkau akan selamat dan akan beruntung. Paham ya? Sebab keselamatan, sebab keberuntungan kita menjadikan agama sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sudah kita lewati sumber masadiru ad-din. Sumber agama kita ini ada berapa? Ada berapa? Apa? Nah, ada berapa? Apa itu? Al-Qur'an, Sunnah. Jawab? Jawab? Antum terbaik lagi? Antum? Nah, antum? Masadiruddin, sumber-sumber agama kita ini agama Islam ada empat. Al-Quran, As-Sunnah. Apa? Apa? Ijma' Qiyas Sahih. Jangan lupa itu, empat itu. Nah, barakallahu fikum masadiruddin Islam, sumber-sumber agama Islam ada empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas yang sahih. Empat itu ingat-ingat ya. Nah, qiyas dan ijma' tidak terluputkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Jadi bagus sekali pantunnya ya. Wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillahi tanju wa Artinya, dan beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang telah datang dari Rasulullah. Niscaya engkau tanju, niscaya engkau akan selamat watarbahu dan akan beruntung. Mahum. Nah, kita lihat syarahnya. Qala syarih Syekh Al-Fauzan Habibullah taala Qaulun Nadzim rahimahullah wa din yakni ittabi' fi dinika kitaballahi wattabi' sunnah rasuli sallallahu alaihi wasallam. Artinya ucapan wa din ini makna, maknanya adalah ittabi' ikutilah. Ikutilah di dalam agamamu apa Al-Qur'an dan ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih? Karena Al-Qur'an was sunnah sumber keberuntungan. Sumber apa? Keselamatan. At-tamassuku bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci apa? Keselamatan dan kunci keberuntungan. Sebagaimana diungkap oleh siapa? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, at-tamassuku bi sunnati najatun. Atau dalam riwayat yang lain, al-i'tisamu bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keberhasilan, kunci keberuntungan. Kemudian yang Malik bin Anas juga mengatakan apa? Imam Malik bin Anas, man arada Naam man arada an-najata 'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Harawi rahmatullahi alaihi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli. Barang siapa yang ingin beruntung, ingin selamat maka wajib berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan Al-Qur'an. Jangan sampai terluputkan, terlepaskan. Kunci surga hanya satu. Apa itu? Kunci surga hanya satu, kunci menuju surga yaitu eh? Santai saja, yang penting bisa jawab. Nah, apa itu? Apa? Al-Qur'an wa sunnah itu aja selesai. Al-Qur'an wa sunnah, kunci surga. Nah, wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an wa sunnah. Selesai. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah SWT dan surganya kecuali Al-Qur'an wa sunnah. Ya, eh, enggak perlu jalan kanan kiri, depan belakang, lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih Ikuti jalan yang lurus. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Faj'al 'amalaka ma'khudan min kitabillah, jadikanlah amalanmu diambil dari Al-Qur'an. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ma'khudan 'anil ahwa wal bid'ah wal muhdatsat Nah, bukan diambil dari hawa nafsu, bukan diambil dari perkara-perkara bid'ah, bukan diambil dari perkara-perkara baru dalam agama. Kenapa sih demikian? Karena perkara-perkara baru yang bikin oleh orang belakangan itu bisa menghantarkan kepada kebinasaan kalau tidak sesuai dengan apa? dalil. Nah, sudah kami ucapkan berkali-kali kami nukilkan kalamnya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih di dalam kitab Fathul Bari apa kata beliau? Fasta'idu Naam, fasta'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu ma ahdathahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi, perhatikan baik ini, menjauhi perkara-perkara baru yang bikin oleh orang-orang belakangan. Mau salah ini ya? Nah, kemudian nasihatnya Ibnu Jauzi rahimahullah. Eh, sebagaimana ukil dalam kitab Bustanul Wa'idin. Eh, masih ingat? إخواننا أو نعم إخواننا إياكم ومخالفة السنة أو أو نعم أحسن أه؟ إخواننا إياkum wa mukhalafatas sunnah fa inna dzalika yub'idukum minal jannah. Artinya Wahai segenap saudara-saudara kami, hati-hati kalian menyelisih as-sunnah karena sesungguhnya menyelisih as-sunnah sebab menjauhkan kalian dari apa? surga. Hati-hati barakallahu fikum. As-sunnah jangan sampai kita lupakan. Bahkan al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ngabarakallahu fikum eh, sebagaimana nukilkan oleh al dalam kitab Fathul Bari beliau juga mengatakan fal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajibur rujuu ilaiha. Hujjah, argumen ketika ada perselisihan itu apa sih? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kembali ke kepadanya. Fa in tanaza'tum fa in tanaza'tum apa? Apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa asanu ta'wila. Itu ingat-ingat ya, ayat yang simpel seperti itu nanti catat ditulis dihafalkan. Sering muncul itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa asanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang seperti itu adalah apa? Jalan keluar solusi yang terbaik. Paham ya? dikembalikan dengan Al-Qur'an was sunnah. Berselisih dalam masalah agama dikembalikan dengan Al-Qur'an sunnah. Berselisih dalam masalah dunia dan ada keterkaitan dengan agama dikembalikan dengan Al-Qur'an was sunnah. Mahum. Tapi kalau berselisih masalah dunia murni dunia dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Naam, au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita lihat di sini. Qauluhu was sunnani jam'u sunnatin. Sunan itu jamak dari sunnatin. Kenapa sih kok kita diperintahkan terus berpegang dengan sunnah? Karena semakin datang zamannya semakin jelek keberadaannya dan semakin berat orang yang berpegang teguh di atas apa? As-sunnah. Oleh karena itu terus Rasulullah memperingatkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Karena gigi geraham itu apa? Kenapa kok diperintahkan gigit sunnah dengan gigit ram? Karena kumat. Beda dengan gigi seri atau gigi taring. Eh? Yang terkadang nggak terlalu kuat, tapi kalau gigit ram kuat sekali gigitannya. Menunjukkan peganglah sunnah erat-erat. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang rawahu Tirmizi hadisnya Anas bin Malik, ha? "Ya'ti 'alan nasi zamanun" apa? "Ya'ti 'alan nasi zamanun" "Ya'ti 'alan nasi zamanun" Enam, Ya 'alan nasi zamanun Kurang dikit lagi. Ya Ya'ti nasi zamanun antum? Eh, wa dinihi. Kal qabid 'ala jamri. Naam, as-sabiru fihim 'ala dinih kal 'ala jamri. Artinya akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang bersabar di atas al-haq, di atas agamanya itu bagaikan orang yang menggenggam apa? bara api panas sekali. Oleh karena itu sangat ditekankan untuk berpegang teguh dengan as-sunnah. Wa sunan jam'u sunnatin wa hiya tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qa'il 'alaikum bisunnati ay tariqati. Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan sunnahku yaitu jalanku. Paham ya? Karena ahlu sunnah wal jamaah sudah ada sejak dahulu. Sejak zaman para sahabat. Nah, karena ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Sejaknya para sahabat. Karena para sahabat ngambil langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kata beliau, Fa ahlu sunnati wal jamaah atau wa madhabu ahli sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmada li'annahu madhhab as-sahabah alladziina talaqqawhu an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah wal jamaah artinya madhab ahli sunnah wal jamaah prinsip jalannya ahli sunnah wal jamaah sudah sejak dahulu ada sudah dikenal sebelum Allah taala menciptakan siapa Abu Hanifah Malik, Syafi'i, Ahmad. Jauh sudah ada. Nah, kenapa? Karena jalannya Ahlus Sunnah itu jalannya siapa sih? Jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat yang mereka mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang menyelisih jalannya para sahabat, maka orang tersebut mubtadi' menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Nah, kita tutup yang terakhir kita lihat. Wa amma 'indal muhaddisin wa fi 'ilmi al-mustalahil hadis Adapun as-sunnah menurut ahli hadis dan menurut ilmu mustalahul hadis, fasunnah sunnah itu apa sih? Hiya ma sabata an nabi sallallahu min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sunnah itu adalah sesuatu yang telah tetap datang dari Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau suatu penetapan atau sebuah sifat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah ternyata memiliki berbagai macam makna. Terkadang sunnah yang lawannya apa? Eh, sunnah yang dikenal dengan mustahab, mandub, sunnah juga. Ada yang beriringan dengan sunnah dan wajib, kan itu. Nah, ada sunnah Al-Qur'an was sunnah, paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Falaha itlaqun 'amun, maka dia memiliki penggunaan secara umum. Wahia at-tariqatul lati nam maka sunnah eh, ketika digunakan dengan penggunaan umum wahya tariqatul lati kana 'alaiha Rasul sallallahu yaitu apa? Jalan yang dahulu Rasulullah sallallahu berada di atasnya. Wa itlaquha al-khassuh wa tafsil muhadditsin. Adapun penggunaan sunnah secara khusus adalah rincian yang disebutkan oleh ahli hadis dari kalangan muhaddisin. Na'am barakallahu fikum. Wa hadha fihi annahu la budda min al-ihtijaj bis sunnah ba'da al-Qur'an. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya harus berhujjah dengan as-sunnah setelah Al-Qur'an. Karena fasunatu hiyal masdarus sani min masadiril Islam ba'dal Qur'anul Karim. Karena yang namanya as-sunnah itu sumber yang kedua dari sumber-sumber agama Islam setelah apa? Setelah Al-Qur'anul Karim. Kalau mencukupkan Al-Qur'an saja boleh enggak? Enggak boleh. Qur'aniyun misalkan. Kami hanya mencukupkan Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an kami ikutin, yang tidak tidak kami ikutin. Itu kita katakan bohong orangnya. Padahal dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk ikutin siapa? Rasulullah. Lah mereka enggak ngikutin. Paham ya? Rasulullah mengharamkan apa? Anjing. Eh, mengharamkan na'am barakallahu fikum na'am eh, sesuatu yang apa? hewan-hewan yang yang buas, bertaring atau bercakar untuk mangsa. Nah, itu semua diharamkan kalau dalam Al-Qur'an enggak ada, karena mereka menghalalkan. Padahal dalam Al-Qur'an ada perintah ngikutin siapa? Rasulullah. Kalau cuma mengandalkan Al-Qur'an saja, sebenarnya mereka terbantah mudah sekali. Kenapa? Kok mudah? Gerak-gerik yang mereka lakukan, gerakan salat, ritual puasa, zakat, haji, di mana mereka ambil? Dari as-sunnah. Kalau cuma ngandalkan Al-Qur'an enggak ada di situ. Paham ya? Tanya sama nama orangnya yang mereka mengatakan Qur'aniyun. Kami cukup mengkaji Al-Qur'an saja. As-sunnah as-sunnah tidak perlu. Al-Qur'an cukup katanya. Kita tanya, "Bapak salatnya gerakannya dari mana, Pak?" Lo gerakan salat itu ya dari sana. Ujung-ujungnya merujuk as-sunnah. Paham ya? Karena mau nggak mau tidak bisa dipisahkan. Di dalam as dalam Al-Qur'an perintah mengikuti siapa? Rasulullah wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja Rasulullah datangkan kepada kalian ambillah dan apa saja yang Rasulullah larang tinggalkanlah. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an saja memerintahkan agar kita mengikuti apa? As-Sunnah. Kok bisa-bisanya cukup Al-Qur'an saja? Jadi tidak benar ya. Oleh karena itu para ulama menghukumi Qur'aniyun yang mereka itu nanti tidak peduli sunnah, mereka digelarin ingkar sunnah. Orang-orang yang kerap atau sering dijuluki dengan ingkar sunnah, jamaah ingkar sunnah bisa masuk dalam kategori kekufuran. Walaikumsalam. Karena sunnah termasuk sumber agama Islam. Mafhum insyaallah? Nasallahu atau afiyah fid dunya wal akhirah. walhamdulillahirobbilalamin alamin.